Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam kepada semua teman-teman, kawan-kawan saya yang hadir sekarang di majlis ini. Ada beberapa apa peristiwa pada majlis ini eh, Kemarin kita pernah mendengar salah satu ulama yang besar, marja yang besar, Ayatullah Al-Uzma Safiqul Baigai sudah wafat. Dan beliau besok eh, akan dikembungkan dalam apa eh, negara Irak dan kota Karbala. Semoga beliau insya Allah eh, bersama Imam Hussein alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabat beliau insya Allah. Yang kedua adalah malam ini malam eh, kelahiran Imam Muhammad Bakir alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita insya Allah disyafaati beliau dan kita mengucapkan salam dan salawat kepada ruh Imam Muhammad Bakir alaihi salatu wassalam. Kemudian ada malam pertama, malam hari pertama bulan Rajab. Banyak riwayat tentang kemuliaan bulan Rajab dari para imam, dari para maksum. Dan ada di salah satu riwayat Ainar Rajabiyun. Di mana orang-orang Rajab. Berarti Rajabiyun Raja Rajabiyun adalah orang-orang khusus, orang-orang yang apa bangun di tengah malam dan eh, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama mereka, nama Raja Raja Rajabiyun itu khusus orang-orang yang apa zikir di bulan Rajab, bukan di bulan Ramadan. Misalnya Ramadhaniyun tidak ada atau Sya'baniyun tidak ada. Rajabiyun ada. Khusus bulan Rajab. Ainar Rajabiyun. Akan dipanggil Ainar Rajabiyun. Pada hari akhirat di surga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang bulan Rajab. Berarti kita harus apa memuliakan bulan ini. Menghargai bulan ini. Berbeda bulan ini dengan bulan-bulan lain. Di sebahagian riwayat ada bulan Rajab itu bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada riwayat Rajab Sahrullahil Asam Al-Asam dan Terus Al-Munir, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala yang bercahaya. Allazi iftaradahu Allah azza wa jalli nafsih. Yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya bulan ini. Berarti ada apa eh, faridah atas Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas Allah Subhanahu wa taala yang menghormati orang-orang makhluknya dalam bulan ini. Dalam bulan Rajab. Salah satu riwayat dari Imam Ali alaihi salatu wassalam yang beliau bersabda syahrul Ramadan syahrullah. Bulan Ramadan, bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sya'ban syahrul Rasulullah. Dan bulan Sya'ban bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warajab syahri dan bulan Rajab adalah bulan aku. Maksudnya bulan aku mungkin kita mengatakan karena apa kelahiran Imam Ali alaihissalam dalam bulan Rajab. Hari ke-13 bulan ini bulan kelahiran Imam Ali alaihissalam. Tetapi maksudnya bulan aku, maksudnya kita harus mengikuti Amir al-Mu'minin di bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Raja, bulan Allah. Bulan aku maksudnya siapapun yang apa mendapatkan wilayah Amir al-Mu'minin harus menghargai bulan ini. Maksudnya begini. Ada di riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summiya syahrul Rajab syahrul Allah Allahil asab. Kata asab ada sifat untuk bulan Rajab. Kenapa? Lianna rahmah tasubbu apa? Uh, fi tasubbu sabban fi karena rahmat Tuhan akan turun di bulan ini atas kita. Itulah riwayat dari seperti riwayat itu banyak. Kalau kita mau membaca riwayat apa majlis kita harus diperpanjang. Atau apa riwayat terakhir dari Imam Kazim alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Rajab sahrun azim, bulan Rajab, bulan yang agung. Yudha'afullah atau yudha'ifullah fihil hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala apa? Yudha'if maksudnya Iya, memberi banyak apa uh, pahala kepada kita. Beberapa kali lipat pahala-pahala kita dan hasanat kita apa mm, mempunyai beberapa kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yamhu fihi as-sayyi'at Allah Subhanahu wa taala menghapuskan di bulan ini sajaat kita, maksiat kita, kesalahan kita. Itulah hasilnya bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita apa menambah ma'rifat kita, ibadah kita, munajat kita di bulan Rajab dan selanjutnya kita juga nama kita insya Allah akan uh, tertulis di bawah orang-orang raja biyun insya Allah. Itulah doa kita. Dan sangat disayangkan uh, uh, minggu yang lalu uh, saya sudah mau berbicara tentang uh, saya Fatimah Zahra dan Eh, sangat disayangkan <laughs> sudah terputus apa Amazon Sime eh, di uh, eh, HP saya dan sudah terputus. Saya sudah berusaha untuk sekali lagi masuk tetapi eh, tidak mungkin. Karena itu sekarang saya mau apa berbicara tentang satu apa kalimat tentang Fatimatus Zahra di riwayat di ziarah Imam Ridha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kita apa eh, satu rizki maknawi yang itulah eh, ziarah para maksum terutama ziarah Imam Ali bin Musa Rito alaihi salatu wasallam di kota Mashhad. Ada di ziarah itu, ziarah Imam Ridha alaihi salatu wasallam, suatu kalimat tentang Fatimah Zahra alaihi salam yang apa memperkenalkan beliau dengan sifat-sifat ini. Yang Fatimah Zahra terus Az-Zaki at tuhratu tahira. At-Tuhratut Tahirah. Terus al mutahharatu Taqiyah. An-Naqiyatul Zakiyah. Berarti ada enam sifat untuk Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa perkataan ini yang penting? Kenapa perkataan penting di ziarah tersebut? Karena enam kata, enam sifat itu maknanya sama, maknanya suci. Kesucian Fatimah Zahra, At-Tuhra, At-Tahira, at mutahara At-Taqiyah, An-Naqiyah, Az-Zakiyah maknanya sama. Maknanya wujud beliau wujud yang suci. Kalau kita mau berbicara tentang kesucian, kesucian hati. Tidak ada siapapun di muka bumi yang tidak apa uh, menyukai kesucian hati. Setiap orang, setiap manusia suka. Misalnya, saya beri contoh. Istrinya suci, suaminya suci. Suaminya jauh dari maksiat. Istrinya jauh dari maksiat. Anak-anaknya jauh dari maksiat. Itulah fitrah manusia. Walaupun orang-orang, misalnya orang itu jahat, orang itu dolim. Tapi suka anaknya suci. Itulah fitrah manusia. Fatimah Zahra begitulah. Fatimatus Zahra begitu. Tidak ada manusia di kehidupan apa Fatimatus Zahra. Batinnya suci, lahirnya suci, pakaiannya suci, akhlaknya jauh dari apa misalnya sifat-sifat buruk. Itulah kesucian apa batin dan lahir. Kedua-duanya dalam kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra. Dan kalau kita sekarang melihat banyak masalah di kehidupan manusia, misalnya banyak cerai, orang yang senantiasa ada masalah di antara dirinya dan suaminya atau istrinya atau anak-anaknya. Banyak masalah di keluarga sama ayah dan apa anak-anak. Suami istri. Mungkin. Saya yakin. Bukan mungkin. Saya yakin. Semuanya berdasarkan niat yang tidak uji niat yang campur dengan apa banyak maksiat. Misalnya ada syak wasangka atau kecurigaan ada di pikiran mereka, anggota-anggota keluarga. Niat manusia juga harus suci. Mereka berpikir baik kepada orang-orang lain. Karena itu salah satu apa doa untuk kita Allahumma tahhir niyati. Ya Allah, sucikanlah niatku, sucikanlah hatiku. Sayyidah Fatimah Zahra di rumahnya Amir al-Mu'min begitu pikirannya suci. Batinnya suci, hatinya suci. Karena itu, karena kehidupan apa Sayyidah Fatimah Zahra penuh kesucian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa yutahhirakum tatfir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyucikan beliau, menyucikan semua maksum. Para maksum. Dari semua apa kegelapan. Mungkin kegelapan itu kegelapan hati, kegelapan ruh, kegelapan tubuh. Mungkin itulah maksiat, mungkin kesalahan yang biasa. Semua kekurangan itu jauh dari kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra dan para maksum. Semoga kita sebenarnya mengikuti jalan Fatmatus Zahra dan kehidupan beliau dan semoga seperti Imam Zaman alaihi salatu wasalam yang bersabda atas Kufa tibatuz Zahra adalah uswatun hasanah. Berarti wujud Fatimah Zahra adalah uswatun hasanah untuk Imam Zaman. Seperti beliau wujud Fatimah Zahra insya Allah uswatun hasanah untuk kita. Itulah doa kita semua insya Allah. Banyak masalah tentang Fatimah Zahra yang tetapi waktu kita apa tentang eh, apa masalah Fatimah Zahra dan eh, eh, masalah-masalah uh, lain sudah selesai. Kita masuk di apa ayat-ayat surat Al-Fajr. صلوا على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم kita insya Allah menghadiahkan pahala majlis kita malam ini kepada imam zaman Ajalallah Ta'ala Farajahus Syarif dan Imam Muhammad Baqir alaihi salatu wassalam malam kelahiran beliau.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 uh, mengujinya ada ujian ujian dari Allah Subhanahu wa taala mengujinya lalu dimuliakannya fa'akramahu atau memuliakannya dan wana'amahu memberi nikmatnya kulu rabbi akraman maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku ayat pertama ayat kedua ayat 16. Wa amma idza mabtalah. Adapun bila Tuhannya mengujinya. Faqadara alaihi rizqahu. Lalu membatasi rizkinya. Maka dia berkata, fayaqul, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Dua ayat tentang ujian Allah subhanahu wa ta'ala asil ayat-ayat sebelum ayat 15 adalah dua ayat ini. Ayat 15, ayat 16. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ayat ini sudah menceritakan cerita dan kisah sebagian kaum seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mau mengatakan banyak nikmat di kehidupan mereka. Tetapi mereka apa sombong terhadap Tuhan di hadapan Tuhan. Mereka apa sudah berbuat zalim di kehidupan dirinya. Hasilnya sudah terhapus sudah diazabkan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya dua ayat ini, wahai manusia, engkau senantiasa di ujian Allah Subhanahu wa taala. Berarti kehidupan kita dan dunia ini adalah medan ujian Allah. Kita harus berpikir bagaimana kita harus apa berjalan di medan ini, di dunia ini. Kalau kita berpikir, keadaan manusia mempunyai dua bentuk saja. Dua bentuk. Orang itu mungkin orang kaya atau orang miskin. Berarti keadaan manusia kalau kita mau berbicara tentang kehidupan satu orang, yang pertama mengatakan orang itu orang kaya atau orang itu orang miskin. Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini menjelaskan dua bentuk itu, dua keadaan itu adalah dua ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Berarti kedua-duanya adalah ujian. Orang itu orang miskin, tidak ada sesuatu dalam kehidupannya. Itulah ujian Tuhan. Di ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'amal insan. Maksudnya jenis manusia. Maksudnya manusia biasa. Bukan semua manusia, setiap makhluk begini, bukan. Tapi Orang biasa, manusia biasa. Begini, adatnya begini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada manusia, orang itu sombong. Orang itu apa zikir Allah, ingat Allah subhanahu wa ta'ala akan hilang di kehidupannya. Itulah satu sifat yang biasa untuk manusia. Karena itu salah satu tafsir tentang kata insan, kata manusia, insan. Kenapa nama apa wujud ini namanya insan? Karena salah satu tafsirnya begini. Karena ada sifat nisyan. Nisyan maksudnya akan terlupa. Akan melupakan semua sesuatu, semua nikmat, semua zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala apa di mana-mana Al-Qur'an, di ayat-ayat Al-Qur'an memberi tausiah kepada kita. Wahai manusia, uzkur, uzkur maksudnya apa? Ingatlah, ingatlah. Harus lihatlah. Harus berpikir tentang semua nikmat. Kenapa? Karena kita hasilnya begini. Kita harus berpikir tentang tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya. Semua nikmat. Selanjutnya kita berpikir, nikmat ini dari siapa? Dari Allah subhanahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi jabatan kepada sama, satu manusia. Orang itu jadi ketua yayasan. Ketua misalnya satu kota. Orang itu jadi misalnya menteri. Jadi presiden. Orang itu lahirnya kaya. Semua nikmatnya dari siapa? Biasanya makhluk dan manusia apa? Tidak berpikir tentang akar nikmat tersebut. Akan hilang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang itu mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Karena ada satu sifat di apa? diri aku, diri saya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada aku. Itulah kesombongan. Fa'akramahu wa na'amahu tafsir kata ibtila. Fa'amal insan idza mabtalah. Manusia pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Terus fa'akramu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada manusia. Fa'akramahu wa na'amahu. Yang pertama, memberi nikmat kepada makhluk itu. Itulah tafsir untuk ibtila, untuk ujian Allah subhanahu di ayat kedua, ayat 16. Apa? Nikmat itu dan ujian itu berbeda. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan nikmat. Nikmat itu akan hilang di kehidupan manusia. Itulah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kita berpikir yang kedua lebih mudah. Tetapi lebih susah dibandingkan dengan yang pertama. Banyak orang miskin di alam nyata. Tetapi banyak orang yang tidak memerhatikan. Mungkin keadaan itu juga ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang. Banyak orang melupakan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Di keadaan tersebut kata faqadara alaihi rizqahu maksudnya apa satu nikmat satu misalnya apa e, banyak sesuatu yang eh, tidak ada di kehidupan kita kekurangan nikmat di uh, rumah kita di antara kita faqadara alaihi rizqahu saya kulu Rabbi ahanan. Akhir ayat 16. Maksudnya, maksudnya orang itu yang miskin, yang tidak apa mengira, tidak berpikir mungkin itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Orang itu putus asa. Orang itu putus asa. Karena itu mengatakan saya kul rabbi ahanan. Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan Berarti kehinaan itu sumbernya pikiran orang tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ina yang lemah. Di salah satu ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia. Menguji manusia dengan apa? Dengan kebaikan, dengan keburukan. Kedua-duanya adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada uang, ujian. Tidak ada uang, ujian. wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata fitnah juga maknanya ujian. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada kita. Memberi nikmat kepada kita. Ada satu pertanyaan, persoalan. Apakah kita layak untuk rizki Tuhan? Layak untuk nikmat Tuhan? Atau rizki itu, nikmat itu kemuliaan Allah, tafadhul Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah rizki itu, nikmat itu hak kita atau tidak? Tidak. Jawabannya jelas. Karena itu barang siapa yang berpikir begini, aku tidak layak untuk nikmat Tuhan. Hasilnya orang itu sama sekali tidak sombong sombong. Tidak sombong. Itulah hasilnya. Banyak apa pelajaran di ayat-ayat ini saya uh, <clears throat> saya mau eh, bicara tentang satu kalimat lagi di ayat ini kemudian uh, akan lanjut. Siapapun yang meridhoi Tuhan meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begini bahwa semua nikmat, semua masalah, semua misalnya uh, penyakit, semua peristiwa di kehidupan kita itulah maslahat kemaslahatan Tuhan. Kalau niatnya begini, orang itu menjauhkan kesombongan dan sifat sifat apa kesombongan itu dari dirinya, dari hatinya. Orang itu sama sekali tidak berputus asa dari rahmat Tuhan di kehidupannya. Kenapa? Karena pada waktu yang orang itu jadi miskin juga, yaknin itu lah juga kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupannya. Uh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla, balla tukrimun al-yatim. Saya membaca empat ayat. Berarti semua yang saya membaca dan menerjemahkannya. Kalla, balla tukrimun al-yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا aklan وتحبون المال حبا al-mala tidak. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. inilah ayat 17. Ayat 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan kepada orang miskin ولا تحاضون على طعام المسكين yang ketiga wa ta'kuluna turatha aklan lamma dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur mencampur baurkan maksudnya halal dan haram maksudnya hakun nas wa ta'kuluna turasa aklan Terus ayat terakhir wa tuhibbuna al-mala Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan besar-besar. Empat ayat maksudnya apa? Kalau kita melihat mem memperhatikan empat ayat ini adalah apa empat ujian Allah subhanahu wa ta'ala di dunia kita. Tentang masalah ekonomi. Kenapa ujian Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ekonomi itu lebih sulit dibandingkan dengan ibadah? Karena ibadah itu banyak di antara kita. Banyak orang ketika Allah subhanahu wa ta'ala apa memerintah mereka tentang ibadah mereka taat mereka senantiasa puasa, mereka senantiasa apa salat. Tetapi masalah ekonomi, masalah uang, masalah yang apa eh, manusia sulit, manusia susah menjauhkan uang itu, harta itu dari dirinya. Karena itu, karena itu ujian Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ekonomi itu lebih Susah dibandingkan dengan ibadah. Ada empat ujian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini. Orang-orang kaya yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi uang kepada mereka. Memberi nikmat kepada mereka. Di ayat berapa? Ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berfirman, Wahai manusia, kehidupanmu penuh nikmat. Kenapa tidak memberi kepada orang yatim? Tidak memberi kepada orang miskin? Berarti persoalan-persoalan ini kepada orang tersebut. Orang kaya. Atau tentang orang miskin itu. Ayat kedua, ayat 16. Kenapa orang itu, orang jadi miskin? Karena orang itu di kehidupannya tidak memuliakan orang yatim, anak yatim. Tidak memberi makanan kepada orang miskin. Senantiasa berpikir kepada dirinya, bukan orang-orang lain. Berarti kalau kita mau menafsirkan ayat-ayat ini, empat ayat ini, tafsirnya apa harus selan, lan, apa selanjutnya dua ayat tersebut, dua ayat tentang ujian Allah Subhanahu. Kata ikramul yatim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang pertama berbicara tentang ikramul yatim. Ikram maksudnya apa? Ikram memuliakan. Kita memuliakan anak yatim. Suatu anak yatim banyak kekurangan di kehidupan anak yatim. Yang penting adalah kurang emosi. Berarti tidak ada ayah di rumah atau tidak mempunyai ibu di rumahnya. Orang itu ya yatim tentang bapak, tentang ibu. Harus apa diperbaiki kekurangan tersebut. Dari siapa? Dari orang-orang tetangga. Kerabat-kerabat orang anak yatim itu dari semua bangsa Islam, umat Islam. Berarti itulah tugas kita yang menghormati dan memuliakan anak, anak yatim. Ada di riwayat salah saya uh, apa uh, waktu kita uh, hampir selesai. Siapapun yang meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim untuk apa? Untuk apa? Eh, membelai, membelai apa? Kepalanya. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan uh, apa hmm, eh, beberapa maksiat dari kehidupan orang tersebut jumlahnya jumlah uh, semua eh, itu apa? Ah, astagfirullah. Rambut yang ada di bawah tangan orang tersebut. Begini. Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat penting yang kita apakah memperhatikan anak ini yatim atau tidak. Masalah yatim Din masalah penting. Karena itu di surat Doha kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama mengatakan kepada Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'arna. Wahai Rasul, engkau seorang yatim, anak yatim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala apa memperhatikan kepadamu, membelaimu tentang anak yatim. Itulah riwayat yang apa? Riwayat dari Imam Sadiq yang saya sudah eh, menjelaskannya, menajamahkannya. Ma min abdin yasmah yadahu ala ra'si yatimin rahmatan lah illa a'tahu Allah بكل شعرة نورا يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang itu apa banyak cahaya kepada orang tersebut pada hari kiamat. Mungkin kita mengatakan Maksudnya anak yatim itu, anak yatim itu apa? kita memberi mm, apa harta kepada orang tersebut. Kita memberi nikmat kepada anak yatim. Tapi maksud itu lebih luas dibandingkan dengan nikmat, dengan harta. Kita harus memperhatikan, yatim tidak membutuhkan, tidak memerlukan harta dari kita. Yatim memerlukan perhatian dari kita. Mungkin perhatian itu, mungkin nikmat, mungkin uang, mungkin apa, status sesuatu. Tetapi mungkin masalah hati. Kita memerhatikan. Mungkin satu perkataan baik cukup untuk satu anak yatim. Bala tukrimuna yatim salah satu contohnya adalah harta, adalah uang. yang kedua wala tahadduna ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin kata had itu la tahadduna had itu maksudnya apa dorongan kita mendorong misalnya saya beri contoh aqimus salah aqimus salah maksudnya apa kita salat bukan Bukan maknanya kita sholat. Maknanya kita sholat dan apa mengundang orang-orang lain untuk sholat. Kata iqamah itu maksudnya kebudayaan sholat. Kita menyebarkan kebudayaan sholat di antara manusia. Itulah maknanya akimus sholat. Berarti kita harus sholat dulu, kemudian mengundang misalnya tetangganya untuk sholat. Anak-anak kita untuk sholat. Itulah maksudnya iqamatus sholat. La tahaduna maksudnya orang-orang itu tidak menyebarkan kebudayaan apa itu di antar manusia. Wala tahaduna Maksudnya begini. Orang itu tidak mendorong. Orang itu tidak mengajak. Tidak mengundang. Maksudnya kata hab itu. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mau mengatakan wala tahadduna ala ta'amil miskin kalau kita memberi makan kepada orang miskin itu tidak cukup kita harus menyebarkan kebudayaan itu di antara manusia. Kita mendorong, kita harus mendorong kepada orang-orang lain tentang pemberian makanan kepada orang miskin. Dan saya sudah apa banyak itu eh, masalah itu banyak di lisan orang-orang ulama para ulama yang kalau kita ada kesulitan di kehidupan kita, memberi makanan kepada orang miskin. Kita ber, apa, membuat satu makanan dan membaik, membahagiakan di antara orang miskin. Sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada penyakit, caranya begini kita mengkorbankan satu kambing, satu domba dan memberi apa dagingnya kepada orang miskin atau membuat makanan kemudian makanan itu apa diberi orang-orang miskin itulah apa lebih dekat tentang kasihnya ayat tersebut akilal lama ayat selanjutnya wala sahadun ala ta'amil miskin di surat al-haqqah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makanan miskin dan dorongan tentang makanan miskin di samping percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Haqqah, "Innahu orang itu kana la yu'minu billahil azim." Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalnya memberi azab kepada orang tersebut? Kenapa? Karena sesungguhnya orang itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, tidak beriman kepada Allah yang agung, yang maha agung. Terus wala yahuddu ala ta'amal miskin. Senantiasa apa begini, kebiasaannya begini, adatnya begini. Orang itu tidak mendorong manusia untuk makanan kepada miskin. Tidak mendorong. Mungkin orang itu di kehidupannya memberi makanan kepada orang miskin. Tapi kebiasaannya begini. Tidak mengatakan kepada orang lain tentang sifat ini, tentang akhlak ini. Dia itulah apa? Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan masalah itu. Kita harus mengatakan kepada orang-orang lain tentang akhlak tersebut. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang itu yang sudah gagal di ujian Allah Subhanahu wa taala, mereka di kehidupannya apa? Makan, makan apa? Sudah memakan harta pusaka. Kalau seorang, ada persoalan, kalau seorang makan harta pusaka, apakah masalah itu tidak baik. Misalnya satu orang wafat, hartanya sudah diberi anaknya. Apakah baik atau buruk? Baik, tidak apa-apa. Tetapi maksud ayat ini bukan masalah yang halal. Mas, maksudnya masalah yang haram itu. Masalah haram. Bagaimana orang itu di ini ada beberapa tafsir. Saya apa uh, hasilnya begini, ringkasnya begini. Orang itu menambah harta dirinya dengan harta orang-orang lain. Harta orang-orang miskin. Salah satu contohnya begini. Misalnya di khususnya di uh, awal Islam setelah Islam begini pada waktu yang satu orang wafat, anak-anak perempuan tidak mempunyai hak untuk harta pusaka. Dan orang-orang lelaki sudah memakan harta mereka. Mungkin begitu. Mungkin seorang yang tidak mengeluarkan khumus atau zakat dari harta dirinya. Mungkin maksudnya ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimus salah atuz zakah. Itulah ujian. Kita harus taat. Taat tentang ibadah saja, bukan. Kita harus taat tentang semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amar Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mas, mas al-amar itu tentang zakat, tentang harta kita. Banyak orang sudah gagal tentang ujian itu, ujian tersebut, ujian harta. Mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya harta orang-orang yatim, anak-anak yatim. Karena dari dahulu begini, sekarang juga ada. Satu anak yatim, ketika ayahnya, ketika bapaknya wafat, hartanya milik siapa? Dimiliki misalnya pamannya, satu orang dewasa. Kalau orang itu beriman, imannya bagus. Orang itu menjaga harta anak yatim. Tapi sebagian orang mungkin apa ayana tentang harta anak yatim. Mungkin maksudnya ayat tersebut begini. Watakuluna Berarti ada beberapa tafsir tentang ayat tersebut. Watakuluna تُرَاثَ أَكْلَ لَمَّا Salah satu ujian Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta pusaka. Kita harus أبا برحتي حتى تنتج مثل أيتو وتأكلون التراث أكل لما الكثر لما مقصود نيا تنبه أكل لما أكل لما مقصود نيا تنبه harta مانوسيا harta حرام dengan harta halal. Akilallam. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan mereka sudah menyukai apa, mencintai apa? Harta. Kecintaan harta itu tidak baik. Kita membutuhkan harta. Kita memerlukan harta di kehidupan diri. Tetapi maksud kita, maksudnya sebagai alat, sebagai wasilah yang apa taat di Medan, di dunia. Kalau kita mau apa berjalan di jalan dunia, jalan alami, kita memerlukan harta. Kita harus beraktivitas, kita harus berusaha untuk mendapatkan uang, mendapatkan apa satu uh, apa uang setiap bulan. Begini. Untuk keluarga, untuk anak-anak. Dan di sebahagian riwayat itulah ibadah. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu orang berusaha untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Orang itu sebenarnya ibadah. Tetapi maksudnya ayat ini orang yang mencintai dunia. Yang Rasulullah sudah apa bersabda hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya maksudnya. Hubbud dunya kecintaan dunia. Berarti orang itu tidak berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat, semua pikirannya dunia saja. Itulah maksud ayat ini. وَتُحِبُّونَ الْمَالِ حُبًّا جَمَّا Jamma itu sebesar-besarnya. lebih-lebihnya. Begini ya. بجنية al-mal hubban sama semua ujian itu ujian ekonomi. Dan kalau seorang, seorang memang di ujian ekonomi orang itu senantiasa apa uh, di semua dunianya Allah Subhanahu wa taala kalau memberi nikmat kepada orang tersebut, orang itu riba. Kalau tidak memberi nikmat kepada orang itu, orang itu juga riba keadaan tersebut. Senantiasa orang itu meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu apa? Di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ridha itu radhiyallahu anhum wa radu an radhiyallahu anhum wa radu an Allah meridai mereka mereka juga meridai Tuhan berarti ridha itu adalah di Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridha itu ada di hati manusia juga semoga kita senantiasa di ujian dunia sukses dan memang bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad alaihi salatu wassalam ada satu pelajaran yang uh, kita bisa eh, masalah itu pelajaran itu bukan uh, apa tafsirnya dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ولا تحاضون على طعام المسكين sebahagian tafsir sudah mengatakan ta'amil miskin itu lahirnya ta'amil miskin. Lahirnya makanan orang-orang miskin. Tetapi semua manusia miskin. Semua manusia fakir itu. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Kita semua miskin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya salah satu tafsir batini di ayat ini maksudnya makanan ruh. Makanan ruh, makanan jiwa manusia. apa? Wala tahadduna ala ta'amil miskin berarti harus penting di kehidupan kita, kita menyebarkan misalnya ilmu kepada orang-orang yang tidak punya ilmu kalau banyak orang yang tidak apa mengenal ahlul bait siapa. Tugas kita kita harus menyebarkan kebudayaan ahlul bait di antara mereka. Kebudayaan Al-Quran di antara mereka. Kebudayaan Islam di antara mereka. Wala ta'hadun ala ta'amil miskin. Salah satu tafsir bahas ini begini. Ada satu masalah. tentang hakullah kita mempunyai hakullah dan hakun Hakullah itu maksudnya salat, maksudnya puasa, maksudnya sebagian ibadah. Itulah hakullah itu. Sebagian apa hak adalah hakun saja. Seperti apa? Seperti harta orang-orang lain itu hak konas Kalau campur, kalau tambah harta kita, itulah hak konas itu. Seorang yang misalnya mengambil sesuatu dari rumah seorang, tokoh seorang, pencuri, orang itu ada hak konas di hartanya, di rumah. Itulah hak konas Sebahagian ibadah campur. Ada hak nas, ada hakullah. Seperti ibadah haji. Ibadah haji campur. Kedua-duanya ada di ibadah tersebut. Sebahagian apa eh, sebahagian eh, sesuatu dalam ibadah itu adalah hakullah. Misalnya wukuf itu kita wukuf di Misalnya di Mas eh, di uh, apa Arafat itu, di Mina itu, itulah wukuf, itulah hakullah. Tetapi kalau kita apa mempersediakan uang untuk masalah haji, itulah hakun nas itu. Berarti hakun nas itu kalau ada di harta kita, apakah kita jadi mustati untuk masalah haji? Tidak. Berarti sifat istita'ah jauh jauh dari kita kalau ada hak konos di atas kita. Orang itu bukan seorang mustati untuk musim haji. Kita, hasilnya begini. Kita tentang hak konos itu kita harus berhati-hati. Kita harus mengontrol apa harta diri kita, bukan harta orang-orang lain. Itulah apa haram. Salah satu maksiat yang kabirah itu adalah kita so tentang harta orang-orang lain. Tentang kehidupan orang-orang rumahnya siapa. Hartanya dari siapa. Siapa yang memberi harta kepada orang itu yang membangun satu rumah yang besar. Misalnya, oh mobil ini dari siapa? Dari mana? Itulah tajas itu. Itulah maksiat kabirah itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari tajasus itu. Tetapi kalau campur, misalnya kalau eh, kita bersama-sama eh, mau membangun satu perusahaan, kita harus mengontrol, oh orang itu hartanya halal atau haram. Hartanya dari mana? Kenapa? Di sini bukan ada kasus itu. Karena, karena di perusahaan itu harta saya campur sama orang tersebut. Saya harus berhati-hati tentang hartaku. Itulah masalah penting tentang hakullah Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Itu harapan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kekurangan kita, dosa kita, maksiat kita, hakullah itu. Tetapi dengan hakullah tentang hakullah Allah sama sekali tidak mengampuni hakun nas. Kenapa? Karena hakun nas tidak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Milik satu makhluk, satu manusia, satu hewan, satu wujud lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus membayar hak manusia di dunia. Kemudian siap untuk apa? Uh, pertemuan sama Allah subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa insya Allah di jalan Ahlul Bait, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan semoga akhlak beliau, akhlak Ahlul Bait senantiasa masuk di antara kita insya Allah khususnya tentang hakunna. Afan sudah panjang dan kalau ada persoalan yang pendek kita bisa masuk di persoalan-persoalan ikhwan dan akhwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas perkongsian bernas yang telah disampaikan. Semoga uh, dapat kita manfaatkan bersama insya-Allah. Jadi seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, tidak ada soalan, insyaAllah boleh ajukan kepada Afwan Ustaz. Afwan Ustaz, di ruang mesej juga ada satu soalan daripada Tuan Zainal Ali. Uh, beliau ingin menanyakan, uh, Salam Ustaz, dalam kita membantu anak-anak yatim dan fakir miskin, apakah mesti ambil kira orang mukmin dahulu kalau tiada orang mukmin okey pada orang Islam biasa aja juga pada kafir orang kafir miskin boleh juga ke tiada masalah boleh juga ke mohon penjelasan terima kasih Zat buat ada satu kaedah yang saya uh, dahulu sudah uh, apa berbicara tentang kaedah itu. Saya mengatakan kaedah itu, kaedah itu di fikih kita. kita. Di buku-buku fikih kita ada. Uh, ah, kaidah itu begini, dua kata. Al-aula fal-aula. Al-aula fal-aula. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus memperhatikan yang dekat. Misalnya, saya beri contoh. Kita harus membayar zakat. Kalau ada satu kerabat kita miskin, Apakah boleh kita memberi zakat itu kepada orang yang bukan kerabat kita? Tidak boleh. Itulah lebih utama. Kalau ada bahan ya kita memperhatikan orang itu juga. Tidak apa-apa. Tetapi lebih utama adalah kerabat kita. Ayah ibu kita. Bapak ibu kita. Anak-anak kita. Kerabat-kerabat kita. Paman-paman kita. Misalnya. Itu contoh. Misal kedua, ada satu tetangga miskin dekat atau jauh, kedua-duanya miskin. Yang utama siapa? Yang utama tetangga dekat. Itulah yang utama, lebih utama, lebih penting. Lebih layak untuk zakat kita, untuk perhatian kita. Mau memberi makanan. Orang itu Misalnya, ahlul baik, orang itu bukan ahlul baik. Siapa yang lebih layak? Orang ahlul baik itu lebih layak dari orang dibandingkan dengan orang bukan ahlul baik. Apakah tidak boleh misalnya saya beri contoh begini. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi pahala kepada orang yang memperhatikan orang yang bukan Islam? Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada orang tersebut. Tetapi maksud itu kita yang penting, yang lebih layak, yang lebih utama adalah orang ahlul bait itu. Orang Islam itu lebih layak dibandingkan dengan orang yang bukan Islam. Itulah kaidah. Tetapi, tetapi, itulah kaidah fikih tentang misalnya zakat wajib, tentang apa uh, eh, setekah wajib, kita harus uh, hmm, sesuai kaidah itu menyebarkan zakat, memberi zakat, memberi zakat wajib. Namun masalah zakat sunnah, tetapi masalah zakat sunnah, zakat mustahab itu. Zakat mustahab itu maksudnya sedekah. Kita berjalan kaki di misalnya satu kang satu jalan lihat satu orang miskin satu orang miskin dari ahlus sunnah wal jamaah apakah boleh kita memberi sedekah kepada orang yang ahlus sunnah wal jamaah boleh itulah berpahala kalau kita lihat satu orang misalnya bukan Islam orang itu miskin membutuhkan makanan apakah boleh kita memberi makanan kepada orang miskin itu kita harus memperhatikan orang tersebut. Ya, berarti masalah itu tugas kita. Wajib kita atas kita. Yang kita memperhatikan orang tersebut. Masalah kita kaidah itu al-aula fal-aula. Kaidah itu tentang zakat wajib. Misalnya zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu kaidah itu harus apa? eh, akan berjalan di kaidah sesuai kaidah tersebut. Tetapi zakat sunnah, zakat mustahab itu, sedekah mustahab, mustahab itu senantiasa ada. Amir al-Mu'minin ada di kehidupan beliau yang banyak apa memperhatikan orang yang bukan Islam. Ada di riwayat antum mungkin pernah mendengar riwayat itu, pernah membaca riwayat itu yang eh, dari sahabat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam yang uh, beliau meriwayatkan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam pada malam, tengah malam membawa makanan, roti, roti gandum dan membahagiakan di antara orang miskin itu. Aku sudah bertanya kepada Imam Sadiq, apakah mereka Islam? Beliau menjawab kepada aku, mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Kalau mereka Islam, aku menambah garam sama roti itu. Itulah riwayat. Berarti beliau sudah memperhatikan orang-orang miskin yang bukan Islam juga. Di sebagian riwayat ada, sebagian riwayat ada yang di bawah ayat tersebut wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ahlul bait sudah memberi apa? sedekah makanan dirinya kepada orang miskin, orang yatim dan orang tawanan, orang asir itu. Di sebagian riwayat ada orang asir itu tawanan itu bukan Islam. Berarti ahlul bait itu senantiasa memperhatikan semua manusia. Bukan Islam saja, bukan ahlul bait saja, bukan. Itulah sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, mereka juga apa? Semua sedekah itu wajib itu sesuai kaidah tersebut. Semoga insya Allah jelas. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Uh, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan yang diberi. Semoga jawapan tersebut jelas bagi uh, Puan Zainal yang mengajukan soalan. Jadi dengan izin Ustaz, boleh tak kita tutup kelas kita pada untuk malam ini dengan bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz? Al-Fadhil Ustaz. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا بالقرآن واغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن وسلم مسافنينا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم احفظ وأيد قائدنا وعلماءنا بالقرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين بالقرآن اللهم اقبل الكفار والمنافقين بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن وجعلنا من خيل أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سكالي Sekali lagi saya berterima kasih kepada semua ikhwan, semua akhwat di majlis Al-Qur'ani pada malam ini. Kemudian saya harus berterima kasih kepada uh, semua teman-temanku yang sudah mendoakan apa putraku yang hmm, ada kemalangan dalam jalan dan yang kemarin sudah mm, operasi uh, untuk beliau alhamdulillah uh, sekarang baik dan selama sekitar apa apa 18 eh, hari sekarang di hospital di rumah sakit dan sekarang keadaannya lebih baik tetapi saya eh, senantiasa dan selalu membutuhkan doa antum untuk bukan satu eh, apa anak saya semua anak-anak kita yang sakit, semua anak-anak yang apa ada masalah, ada penyakit. Sekarang mungkin ada sebagian ikhwan akhwat di rumah sakit yang membutuhkan doa kita. Kalau kita jamaah secara jamaah mendoakan semua apa mukminin mukminat Allah Subhanahu wa taala juga memberi apa hajat kita kita memberi hajat kita kepada apa untuk orang-orang yang uh, membutuhkan doa kita. Insya Allah itulah hajat uh, kita semua tentang semua orang yang sakit sekarang yang ada di hospital. Terima kasih banyak. Afwan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syukran ah, kasiran Al-Fadil, uh, ah, kepada Al-Fadil Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas uh, penyampaian dan doa penutup pada malam ini. Uh, di mana yang Al-Fadil Ustaz sampaikan tadi, insyaAllah kita sama-sama sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kesihatan kepada uh, semua umat Islam yang berada dalam keadaan uh, yang memerlukan kepada kesembuhan yang dan uh, Eh, mempunyai hajah-hajah tertentu, insyaAllah pastinya kepada anak Al-Fadli Ustaz kita, iaitu Muhammad Hussein bin Ali Rabbani, insyaAllah. Uh, jadi, uh, untuk kelas kita pada malam ini sampai di sini saja. InsyaAllah akan sambung pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada semua teman-teman yang meluangkan masa untuk mengikuti pengajian ini. Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan. Selamat. malam. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنزل الفرج